Kita telah sampai pada bab Maja'a minat taghlib fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin. fakifa ida abadahu? bab ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tetapi dilakukan di sisi kuburannya orang soleh. Ancaman keras orang yang beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tadi dilakukan di samping kuburan atau di kuburan. Apalagi kalau nyembah kuburan. Jadi ada orang sholat di kuburan itu saja meskipun sholatnya untuk Allah itu diancam keras oleh Rasulullah. Apalagi yang niatnya memang nyembah kuburan. Oh, nyembah Allah saja kalau dilakukan di kuburan itu tidak diperbolehkan. Ancamannya keras. Saya mau tanya, boleh apa tidak sholat di kuburan? Tidak boleh ancamannya keras. Padahal sholatnya itu untuk Allah. Apalagi yang beribadah diniatkan untuk ahli kubur. Maka ini lebih besar dosanya. Wafis sahih dan dari hadis yang sahih atau di dalam hadis yang sahih an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha anna umma Salama radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salama pernah menyampaikan kepada Rasulullah kanisatan ra'at habi ardil habasah. Dari Aisyah, Aisyah menerangkan bahwa Ummu Salama itu pernah menyebutkan kepada Nabi bahwa ada gereja yang pernah beliau lihat di negeri Habasyah. Karena dulu Ummu Salama pernah hijrah ke negeri Habasyah sebelum menjadi istrinya siapa? Rasul. Pernah hijrah ke Habasyah. Jadi cerita Ummu Salama ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah dulu waktu aku ada di negeri Habasyah, Habasyah itu sekarang Ethiopia, Afrika. Dahulu ya Rasulullah ketika aku di negeri Habasya, Ethiopia, aku pernah melihat gereja. Wa ma fiha suar. Kemudian di dalam gereja itu banyak gambar-gambar, banyak patung-patungnya. Patung Bunda Maria, gambarnya Bunda Maria, patungnya Yesus, gambarnya Yesus. Sudah ada zaman itu. Jadi Ummu salam ini cerita ke Nabi. Waktu aku ada di negeri Habasya ya Rasulullah, aku pernah melihat gereja, di dalamnya itu banyak gambar-gambar dan patung-patung. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah berkata, Ula'ika idha mata fihimur rajulus saleh. Mereka adalah kaum jika telah mati orang soleh di antara mereka atau hamba yang soleh di antara mereka balau ala kubrihi masjidah mereka membangun di atas kuburan-kuburan orang soleh tadi masjid dan tempat ibadah masjid wasawwaru dan mereka menggambar orang-orang tilka suar dibuatkan patung digambar orang-orang soleh ulaika syirarul khalqi indallah mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah orang yang menggambar melukis membuat patung untuk mengagungkan orang yang dilukis dan orang yang dipahat tersebut Faulaika jama'u bainal fitnataini mereka adalah orang-orang yang menggabungkan dua fitnah yang pertama yang pertama fitnatul kubur untuk fitnah membuat kuburan membuat masjid di kuburan fitnah yang kedua membuat patung-patung dan gambar-gambar atau lukisan apa yang bisa diambil dari hadis ini yang bisa diambil dari hadis ini adalah satu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Satu. Makanya nggak boleh kuburan itu kuburan, bukan tempat baca Quran, bukan tempat itikaf, bukan tempat baca wirid tertentu. Kuburan itu tujuannya cuma dua. Satu, kita mendoakan orang mati. Dua, tujuannya untuk ingat. Wis, mau ditambahi. Itu sudah cukup itu. mau zikir, mau sholat, mau ngaji Quran, di mana tempatnya? Di masjid, perlu sendiri Itu pertama, larangan ya, beribadah, etikaf di kuburan, baca surat yasin di kuburan, sholat di kuburan, etikaf di kuburan, khataman Quran di kuburan, ini dilarang sama Nabi, tidak diperbolehkan. Ya, jadi masih banyak yang terjadi di masyarakat kita. Kita harus terangkan, tapi yang santun, yang hikmah, tidak boleh kusru, pelan-pelan. Nah, kalau saya di sini sampai nggak benda-benda itu apa-apa. Tapi kalau di luar tidak boleh kusru. Harus dengan cara yang baik dijelaskan ke umat. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan membuat patung. Larangan membuat gambar meskipun gak disembah. Meskipun gak disembah. Tujuannya cuma apa? Menghormati itu pun gak boleh. Ini ya, gak boleh buat patung-patung orang soleh gambar, mursidnya, kiainya, ustadznya di gambar, ditaruh di tempat ditaruh di musola, kalau sujud menghadap ke mursyidnya. Ada nggak yang seperti itu? Eh, orang sufi seperti itu. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Ini terangkan saya. Ya, tidak boleh kultus-kultus itu tidak boleh. Coba teman lihat itu ya. Sampai ada gambarnya Pulau Izin. Kok tahu mereka itu gambarnya Pulau Rasidin? Oh, belum ada kamera pada waktu itu. Karena ada dijual itu gambarnya khulafaur rasyidin. Lah Abu Bakar kok gemuk? Setelah Abu Bakar itu kurus. Abu Bakar itu zuhur orangnya kurus. Sampai sarungnya ini sering saking zuhurnya. Gambar walau gambarnya para wali. Siapa yang gambar tidak kurus? Wali songo itu orang mulia. Insya Allah mereka adalah orang-orang soleh. Tapi semua ngajari kita nggak boleh gambar-gambar kayak gitu. Itu ya. Dan ini sudah terjadi di zamannya Nabi Nuh. Kan sudah sering saya sampaikan itu. Surah Nuh ayat berapa? Surah Nuh ayat 23 ya. Betul? Sering saya sampaikan itu. Di zamannya Nabi Nuh dulu itu ada lima wali. Orang soleh. Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Yahud, Nasr. Ada berapa? Lima. Ketika mereka mati, nggak disembah, cuma dibuat lukisan, dibuat patung. Tujuannya nggak disembah, tapi apa? Menghormati. Tapi dilarang nggak boleh. Dirikan monumen, monumen. Ya. Di Arab Saudi tidak ada patung. Ya. Ini nggak boleh. Di tanah suci dan di tanah tidak suci tidak boleh orang patung-patung. Nah, yang pertama nggak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua nggak boleh gambar dan tidak boleh melukis, tidak boleh buat patung. Meskipun nggak disembah. Kalau disembah tambah nemen. Ya. Dulu tahun awal-awal mohon maaf ini tidak nyinggung apa-apa karena saya juga termasuk kadernya dulu sampai sekarang sampai sekarang. Di majlis tarjih yang pertama itu tidak boleh mengasang gambarnya diajak madahnya. Pertama kali tidak boleh. Tapi yang akhir-akhir sekarang boleh, selama tidak disembah. Nah kalau saya ikut yang, yang pertama saja, ya nggak usah. Diajak madahman itu pak. Nah. nah, tapi itu kan masih penting. Ada yang di mursyid-mursyid itu, tak mursyid ya, Masjid sufi itu dulu gitu Pak. Dipasang foto-fotonya. Di fasolatan mereka. Kalau di rumah punya musola, ditaruh di Rasulullah yang kita Itu ya, yang nomor berapa? Nah, sudah. Terus selanjutnya nanti kita kupas di pelajarannya. Selanjutnya, walahumma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah tafiqa yatru khamisatan lahu ala wajhi ketika malaikat mau turun ke Rasulullah hendak mencabut nyawa Rasulullah Rasulullah menutup wajahnya dengan kain ketika Rasulullah agak berat sesak nafas dibuka lagi kain tersebut terus Rasulullah gitu sebelum wafat sebelum wafat Rasulullah menutup wajahnya dengan apa setelah beliau agak terganggu beliau buka lagi setelah itu beliau berkata, La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi orang dan orang-orang soleh, kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Nah, <clears throat> sebelum wafat itu Rasulullah melaknat Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau aku mati, jangan sekali menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Makanya di Arab Saudi kan diatur Cukup ucap Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Nabi. Tak boleh sampai dilap-lap, begini begini Dilarang. Ini memang ada dalilnya dilarang. Rasulullah, sebelum wafat itu. Seakan-akan Rasulullah ini, meskipun lafaznya itu pakai Yahudi dan Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan laknat Allah bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Saya mau tanya, di depan Nabi itu ada orang Yahudi dan Nasrani? Ada enggak? Yang ada siapa? Pembesar-pembesar sahabat. Tapi kenapa Rasulullah kok ngomong Yahudi dan Nasrani? Maksudnya Nabi itu, kalau aku mati, kalian-kalian yang ada di depan sini, jalan seperti Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburanku sebagai tempat penyembahan tempat beribadah. Tuh, hakna Laknat bagus tingkatan tertinggi. Nah, kita lihat ya fenomena di masyarakat kita ini kuburan, dibangunkan kubah, dibangunkan masjid, bahkan buat sholat jadi dihiasi. Ada tidak seperti ini? Kebanyakan. Yuhadziru ma sana'u Rasulullah memperingatkan atas apa yang mereka kerjakan. Walau Walaulah dzalika ubrizu qabru, kalaulah bukan karena hadis itu, maka mungkin kuburannya Rasul ditinggikan oleh para sahabat. Dibuat megah, tapi tidak. Kuburannya sahabat eh kuburannya Rasulullah dibikin biasa sama sahabat. Karena sebelum wafat Rasulullah sudah mengingat-ingatkan sahabatnya. Hati-hati, jangan sampai kena laknat seperti orang Yahudi dan karena masih ingat tidak kisah Ashabul Kahfi? Orang ini kan tertidur di gua ya kan selama 309 tahun. Betul? Bangun-bangun ternyata rajanya sudah baik, kan begitu kan? Bukan raja yang dulu yang ngejar-ngejar itu, kan gitu. Terus dia dimatikan oleh Allah lagi nih tujuh orang ini. Kan gitu kan? Setelah mati apa yang dilakukan oleh raja? bangun masjid di kuburannya Ashabul kafi tersusun. tidak boleh. Itu kebiasaan orang yang Nasrani zaman dulu. Dan Ashabul kafi itu kejadiannya itu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebelum Rasulullah sebelum Rasulullah lahir antara eh, Nabi Isa dengan Nabi. Jadi agamanya orang agamanya Ashabul Kahfi itu agamanya Nabi Isa agamanya Ashabul Kahfi itu agamanya Nabi Isa alaihissalam. Namun Wa ghaira annahu khashiya an yattakhidha masjidah Rasulullah khawatir kalau sekiranya kuburannya nanti dijadikan tempat ibadah, dijadikan masjid. boleh Kuburan itu kuburan bukan masjid. Bahkan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, La taj'al qabri dan Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Apa id itu? Hari raya. Dalam lafaz yang lain mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kuburannya Imam Syafi'i disembah-sembah. Loh, gak nyembah kok. Cuma mereka mengukur itu. Kita gak nyembah Imam Syafi'i, kita gak nyembah kuburannya para wali-wali kok. Cuma kita menjadikan kuburan wali itu kan orang soleh. Maka kami menjadikannya sebagai wasilah. Mereka kan seperti itu alasannya kan? Nah, alasan seperti ini sudah dipakai oleh orang orang-orang jahiliyah dulu. Kan sering saya sampaikan ini. Surat Zumar ayat berapa? Tiga. Ketika orang-orang nyembah patung ini ditegur, jangan nyembah patung. Apa kata mereka? Mana buduhum kami nggak nyembah mereka. Illa ilallahi zulfa. Hanya saja mereka ini kan orang soleh. Untuk mendekatkan kami kepada Allah. Beda ini biar patung saya ini bulan. Ya. Lanjut. Wali Muslim an Jundab ibni Abdullah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal qabla an yamuta bi khamsin. Saya mendengar Rasulullah berkata sebelum lima hari kematiannya, lima hari sebelum kematian beliau. Jadi sebelum beliau wafat, sebelum, uh, lima hari sebelum wafat Rasulullah menyampaikan ini abra'u ilallahi an yakuna liminkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan seseorang sebagai kekasih. Fa Allah qad ittakhadhil khalila. Allah telah karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Karena ittakhadha Ibrahim khalila sebagaimana Allah dahulu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan mattakhadtu Abu Bakar khalila. Sekiranya aku menjadikan kekasih di antara umatku, niscaya yang aku jadikan kekasih adalah Abu Bakar. Jadi Khalil itu lebih tinggi dari mahabbah, dari cinta. Nah, diartikan apa itu Khalil? Kekasih. Ya. Kekasih yang mulia. Khalil itu derajatnya di, di bawah, di atas Habib. Kalau Habib kan yang dicintai, ini di atasnya. tingkatan tertinggi cinta. Cint tingkatan tertinggi dari cinta itu kullah. Mahabbah, nanti mahabbah ya? Love, hub, cinta itu masih dibawa Khalil. Nah, Rasul nggak boleh menjadikan Khalil itu manusia nggak boleh. Cukup Allah Khalilnya Rasul. Karena Rasul seandainya aku boleh mengambil kekasih, saya yang aku ambil adalah siapa? Abu Bakar. Tapi aku dilarang nggak boleh. Karena Khalil itu di atasnya cinta. Tahu maksudnya ya? Ala inna man kana qablam kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Ingat-ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maksudnya orang-orang terdahulu ini siapa? Yahudi dan Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi yang tidak yang menyelisih Ala fala tattakhidul kubur masajida. Ingat-ingatlah. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagai masjid. Fa inni anhaakum an Sesungguhnya aku larang kalian dari hal ini. Terang apa enggak tinggal di sini? Terang ya? Kalau pertafsiran lain jelas. Ini kita nggak boleh tak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah sebagai masjid. Wafatnya anu fi akhir hayati Rasulullah melarang ini di akhir hayatnya. Tidak ada hapus lagi. Tidak ada penghapus untuk syariat ini. Rasulullah ngomongnya itu di hal yang paling terakhir. Gak mungkin kalau hal ini gak pen, gak mungkin kalau sekiranya hal ini itu gak penting gitu, gak mungkin. Ngapain menjelaskan kayak gini-gini? Lebih baik merasakan nih apa sakit keras itu dirasakan dan tidak dikiri ini. Tapi kenapa di saat sakit seperti itu Rasulullah mengingatkan umatnya dari bahaya ini? Berarti saking pentingnya. Dan diulang-ulangi Nabi lima hari sebelum wafat sampai terakhir ya ketika nyawa Rasulullah hendak dicabut oleh malaikat Jibril yang disampaikan tidak hal yang lain hati-hati jangan jadikan kuburan sebelum wafat ini laknat Allah Berarti yang ini kan lima hari yang ini betul enggak ini masih biasa nggak pakai kata-kata laknat cuma saya larang jangan dijadikan gitu saja yang paling nemen yang terakhir ketika Rasulullah tadi nutup wajahnya tadi itu Rasul mengatakan laknat oh sudah laknat teman pak orang laknat nggak mungkin masuk surga orang laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat surga kan rahmatnya Allah. Iblis terlaknat artinya nggak bakal masuk surga. Oh terlaknat. Terlaknat itu kan artinya dijauhkan dari rahmat. Laknat itu lawan kata dari rahmat. Orang dilaknat berarti nggak dikasih rahmat. Kalau nggak dikasih rahmat nggak dikasih surga. Ya Allah Nauzubillah min Wasolatu indha min dalik dan tidak boleh juga sholat di sisi atau di kuburan tidak boleh. Fa'ilam yubna masjid meskipun tidak tidak dibangun masjid. Paham? Paham ya? Tidak boleh sholat di kuburan meskipun tidak ada masjidnya. Jadi larangan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Bukan berarti oh gak ada masjidnya kok. Saya sholat di sini. Oh gak ada masjidnya. Bukan begitu maknanya. Larangan gak boleh buat masjid otomatis larangan tidak boleh sholat di situ, tidak boleh ibadah di situ. Karena apa? Karena ada hadis yang berbunyi. Ya, uh, ada hadis yang berbunyi juilat liyal ardu masjidan. Allah menjadikan untuk bumi itu boleh dijadikan masjid. Artinya apa? Artinya boleh orang Islam ini sholat di mana-mana itu boleh kan gitu kan maksudnya? Paham maksudnya enggak? dihalalkan bagiku untuk menjadikan semua tanah sebagai masjid. Artinya sholat. Misalnya orang musafir di padang pasir boleh nggak sholat di situ? Kalau orang Nasrani juga nggak boleh harus ke tempatnya. Kecuali kalau berdoa biasa loh ya. Nah, berarti yang dimaksud masjid ini bukan berarti harus ada bangunannya gitu loh maksudnya itu. Karena ada hadis yang berbunyi Allah telah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid yang suci. Artinya kalau kita safar dimanapun tetap boleh sholat Meskipun nggak ada masjidnya. Itu maksudnya. Berarti yang dimaksud Nabi jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Tidak harus ada masjidnya. Kenapa disebut masjid? Karena masjid itu tempat ibadah, tempat sholat. Bisa dipahami ya? Dan dalam hadis yang lain, Inna min nasi Sesungguhnya sejelek-jelek manusia mantutriku humusa'atu wa ahya. Orang yang paling jelek adalah orang yang masih hidup sedangkan datang hari kiamat. Itu sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia adalah hari kiamat didatangkan Allah, dia masih hidup. Itu paling jelek. Itu gak ada orang baik sama sekali. Orang paling jelek adalah orang yang menjumpai kiamat. Ya. Makanya kok banyak di YouTube itu ya. Saya dengar ada dai yang mengatakan umur umat Islam ini sebentar lagi tinggal beberapa tahun lagi karena katanya 1500. Jangan dipercaya. Meskipun orangnya jenggotan jangan dipercaya. Tapi bisa. Orang oh, semua jadi tanya mal mas'ulu an habi a'lama minal Aku nggak tahu. Ya yang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang menanya. Panjang sekali kan itu di YouTube itu. Mungkin sama sudah tahu ya, sebagian. Ya nggak tahu nggak usah cari lah Ya, saya ngomong bagi yang tahu aja. Umurnya umat Islam itu gejota, odik, oh, gejota, odik, oh, oh berarti tinggal sedikit. Imam Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul. Kok bisa mengatakan seperti itu? Abu ya masih banyak orang istighfar, masih banyak orang-orang gitu ya. Dia boleh menentukan itu nggak boleh. Apakah kiamat itu dekat? Ya Ustaz, iya dekat. Dekat itu pasti kalau diomongkan pasti dekat. Ya, tetapi yang kurang sekian tahun itu ya nggak boleh. Kok Rasulullah tidak berani kok. Jadi orang yang paling jelek adalah orang yang hari kiamat itu ada, terjadi, dia masih hidup. Karena nanti itu sebelum datang hari kiamat, Allah kirim angin yang lembut. Setiap orang yang ada keimanan di dalam hatinya meskipun kecil dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau kiamat datang tidak ada manusia yang baik sama sekali. Paham maksudnya? Andainya terjadi hari kiamat, berarti orang yang yang hidup pada waktu itu itu sejelek-jeleknya manusia. Karena sebelum hari kiamat dibangkitkan, Allah kirim angin lembut, Angin ini akan dihirup oleh orang yang beriman meskipun orang itu imannya sedikit dalam hatinya sedikit sawi dimatikan oleh Allah sehingga yang ada di muka bumi adalah sejelek-jelek manusia terus baru Allah bangkitkan dari kiamat Setelah itu, yang nomor dua kata Nabi, waladina yattakhidun al kubur masjidah dan termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Meskipun nggak ada masjidnya, tapi apa? Dilakukan ibadah di dalam. Sebenarnya tafsir yang saya jelaskan tadi. Maksud masjid ini tidak harus ada masjidnya sebagaimana ucapan Nabi Allah menjadikan untukku bahwa bumi itu boleh dijadikan masjid tempat sholat maksudnya itu bisa dipahami? Nah. Lihat nih Pak, lihatan. Allah ay eh, Rasulullah menyandingkan menjan, menyandingkan jeleknya orang yang beribadah nyembah kepada Allah. Meskipun nyembahnya untuk Allah, itu nggak boleh di Kan gitu kan? Masih ingat bab nyembelih dulu? Masih ingat nggak? Ada orang nyembelih, niat niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya Allah ini untukmu tapi nyembelihnya di tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang orang-orang yang ahli syirik boleh mana? Kemarin sudah saya jelaskan belum? Sudah. Misalnya eh, ada di sini ya, nggak tahu di mana kan ada enggak. Di desa-desa itu masih banyak gerumbul-gerumbul itu. Biasanya orang-orang desa itu nyembeli ayam di situ, dipersembahkan. Terus Misalnya ada orang ikut nyembeli di situ, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala ini dilarang. Meskipun niatnya untuk Allah dilarang. Karena tempatnya. Bisa dipahami ya? Saya nah, juga. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyandingkan, mensejajarkan orang yang ya yang menyembah eh, orang yang membuat masjid di kuburan yang beribadah di kuburan tadi itu disetarakan dengan apa? Orang yang masih hidup ketika kiamat datang. Disandingkan kejelekannya. Jadi orang-orang yang suka mengajarkan ritual tertentu di kuburan selain dua hal, selain dua hal. Satu eling mati, dua doakan orang mati ditambahi yang aneh-aneh ritual ini iktikaf dari wangsit dan seterusnya itu statusnya kata Rasulullah seperti orang yang nanti kalau hari kiamat itu datang kiamat hidup jelek-jelek manusia itu kedua makanya harus tolong disampaikan ke sana kerabat kalau satu kerabatnya masih melakukan itu, tolong kalian kasih tahu. Ustaz, tak nyogel Ustaz, kerabatku kayak gini-gini juga. Perhatikan omongan saya. yang tidak dituntut orang tadi ikut yang tidak. Tapi yang dituntut untuk menyampaikan kepada Allah. Nanti di hari kiamat sampai nggak ditakoni lapo. Dulurmu kok kayak awalmu Tidak dikata tidak ditanya seperti itu. Pertanyaannya itu kenapa nggak kamu sampaikan? Kita nggak dituntut orang itu ikut kita, kita nggak dituntut. Sampai yang lihat punya adik, punya kakak, punya ipar nggak pernah jilbaban. Kadang-kadang mau nyampaikan kan nggak enak, kayak bukan dunianya gitu. Dunianya mencari uang terus. Awang-awangan, ngerti awang-awangan ya? Koyok-koyok kota sampai itu gak kira diterima. Terus akhirnya ganti sampai lo. Jangan sampaikan. Anda tidak dituntut orang tadi ikut Anda enggak tapi Anda dituntut untuk menyampaikan kepada orang lain. Untuk apa? Hujjah. Sebagai hujjah di hadapan Allah supaya kita bisa jawab sudah saya sampaikan ya Allah. itu dituntut orang harus ikut kita ya. Rasulullah semua nggak bisa kok. Ngajak siapa kemarin? Pamannya Abu Pelatih sampai ya. Nggak bisa kalau tanpa hidayah Allah makanya tetap disampaikan terus didoakan dengan cara yang baik ojo kusru ojo kasar ya. pelan dengan cara yang baik ya insya Allah diterima pelajaran-pelajaran yang bisa diambil satu telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya. Rasulullah menyampaikan tentang orang yang membangun masjid, menyembah, menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. E, meskipun niatnya itu baik. Ada orang niatnya baik, datang ke kuburannya orang sholat, dia khataman Quran di situ, ikhtikaf di situ, sholat di situ, niatnya baik untuk Allah. Itu saja dilarang sama Nabi. Kan gitu kan? Meskipun niatnya baik. Karena niat baik itu nggak cukup. Nggak cukup ikhlas. Inna Allah la yanduru ila suwarikum bala ila amwalikum. Walakin Allah yanduru ila kulubikum wa akmalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat pangkat dan harta kalian. Tapi yang Allah lihat adalah kulubikum hati kalian. Ikhlas apa tidak? Apakah cukup di situ? Tidak, nanti ada kelanjutannya. Wa amalikum dan amal-amal kalian sesuai Nabi apa enggak? Jadi yang dilihat Allah itu dua. Kulubikum hati kalian. Yang kedua, amalikum amal kalian. Dilihat hati untuk mengetahui ikhlas apa? Tidak berarti la ilaha illallah kan gitu. Wa amalikum dan yang dilihat adalah amal-amal kalian sesuai tuntunan apa tidak? Berarti yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasul. Gak cukup, ikhlas itu gak cukup. Harus sesuai tuntunan. Makanya syahadat kita itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah artinya ikhlas, tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada riak. Hanya Allah itu asyhadu an la ilaha. Ini gak cukup, butuh wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya selain ikhlas, selain la ilaha illallah harus ada Muhammad Rasulullah. Tidak boleh menyimpang dari aturan Rasulullah. Meskipun niatnya ikhlasnya gak sesuai tuntunan Nabi tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan angkat tangan yang bisa. Saya kasih dia angkat tangan. Ah, ya, ya, mas. Hadis riwayat Muslim. Besok datang kan? Insya Allah ya. Pak Mul mana? Tolong sebelum berangkat saya di SMS, hadiahnya Ustaz. Saya sekarang belum bawa dia. Nomor berapa sekarang? Iya, dua. Nomor dua. An-nahyu anit tamathil wal hilul amri bidzalik larangan keras membuat patung gambar lukisan. Boleh. Melukis, gambar. Kapan hari saya ngisi di Malang, Pak? Terus saya disuruh masuk di hotel. Bukan di hotel. Biasanya di hotel bukan di hotel. Di kayak rumah Tewakan gitu. Ya bukan sila juga. Ya di hotel di sebuah di tebak saya cerita. Oma itu patung coba sampai ya Allah, ya, itu serem. Oh, patung, patung, benda-benda kuno itu. Ini kelihatan yang punya ini suka apa? Suka mistik-mistik itu atau kayak ini, saya yakin ini pasti banyak setannya rumah ini. Banyak patungnya, banyak kayak kayak suka yang kuno-kuno gitu. Lukisan-lukisan ya Allah. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh. Jadi saya pilih di tempat yang ya diminimalisir supaya tidak terlalu seperti Ini Tidak boleh itu membuat patung, lukisan. Senang setan ya. Lukisan itu bahaya. Jin itu senang sama lukisan. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun malaikat rahmat tidak akan masuk Rumah yang di dalamnya ada lukisan gambar patung-patung dan juga anjing. Nah, yang ada di rumahnya sudahlah. Kita ini ketua nurut sama agama itu. Terus untuk pasang yang aneh-aneh ditutup kafe, Ya, nggak usah pasang kayak gitu. Ada orang yang hobi patung kok ada, Beli patung macan, kan gitu kan? uh, beli macam macam itu jangan tidak usah gitu gitu Bismillah saya dibuang jangan dibuang nanti ditemu orang dipecah sekalian ya. Rasulullah ketika beliau sampai di Mekah waktu Fatul Makkah apa yang pertama kali dilakukan nanti? Eh coba mecahi apa? Patung-patung, pecahi semua orang Mesti ada kita ya rumah itu itu. Malaikat gak mau masuk kok. Nek malaikat gak masuk berarti yang masuk kok. Setan. Itu pasti Rumah yang ada patungnya, ada lukisannya pasti tempatnya setan. Ya, ya. Nomor berapa? Nomor tiga, intinya nomor tiga ini Rasulullah menjelaskan bahaya orang yang ibadah di kuburan tadi itu tiga kali. Pertama ketika beliau sehat, Beliau lihat ini ketika dikasih tahu sama Ummu Salama, ya Rasulullah, waktu aku hijrah di Habasyah, aku melihat gereja ada patung, ada lukisan. Kata Nabi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kalau ada orang soleh, mereka membuat patung, mereka membuat gambarnya. Kan gitu kan? Mereka adalah orang sejelek-jelek manusia. Ini langsung masih sehat ini. Betul apa tidak? Masih sehat. Setelah itu beliau sakit keras lima hari sebelum wafat. Apa yang dia sampaikan Nabi tadi? eh Bukan, yang lima hari belum sampai lanat. Lima hari itu Rasulullah melarang keras ya. Apa? Seburu-buru, saya tak bacakan aja. Sing diwarek. Nah, mana? Ah ya ini. Uh, Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kan gitu kan? Iya. Dari Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka jangan kalian lakukan itu. Larang terang, tapi belum dilaknat. Ya kan? Hampir nyawa beliau di ambil oleh malaikat baru beliau terakhir kali ya. Ini paling keras. Ya, dan tidak ada penghapusan lagi yang beliau berstatement laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan atau orang soleh sebagai tempat beribadah dan tempat masjid. Berarti berapa kali? Tiga kali. Ketika beliau sehat, ketika beliau sakit keras, plus ketika beliau sebelum wafat. saking pentingnya masalah ini nih sampai sehat sakit sampai sebelum wafat diulang-ulang teman-teman karena Rasulullah itu tahu dapat wahyu nanti umatnya Nabi itu ada yang melakukan ini sampai diulang-ulangi sama Nabi dan terbukti dilakukan oleh masyarakat kita disampaikan Pak kepada tetangganya kepada ponakannya tapi dengan cara yang baik dengan cara yang santun ya tapi memang gini nuntut ilmu itu harus gini. Ya harus ya memang kadang-kadang kalau yang baru ikut sih aneh, merasa aneh dengan tema-tema seperti ini. Tapi ini ilmu harus disampaikan. Tidak boleh disembunyikan ilmu itu. Terus nomor berapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tersebut sebelum ada kuburan beliau. Itu namanya menutup celah sebelum terjadi tindakan preventif. Sebelum wafat, Rasulullah ucap ini. Seakan-akan Rasul itu mengatakan kalau mati jangan sampai kau lakukan kuburanku seperti itu. Ya. Nomor lima, annahu min sunan yahudi wal nasara fi kubur anbiya'ihim. Perkara seperti tadi ini merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani dan sekarang ditiru oleh Syiah. Syiah itu kaum pecinta kuburan. Ya. Nomor berapa? 6. Laknuhu iyahum Rasulullah melaknat mereka. Nomor 7 Anta muradu tahdiru iyana an kubrihi. Maksudnya adalah Rasulullah memperingatkan kita dari menjadikan kuburannya sebagai apa? Tempat ibadah atau masjid. Nomor 8, al-illah adami ibrozi kubrihi. Diterangkan tadi bahwa hadis tadi menjadi penyebab kuburan Nabi tidak ditinggikan oleh para Tuhan. Kuburan Nabi biasa. Nomor Sembilan, fi makna ittikhadhiha tidak. Di sini diterangkan maksud dari menjadikannya masjid bukan berarti harus ada masjidnya, tapi diposisikan sebagai masjid, artinya dibuat sholat, dibuat iktikaf. Saya mau tanya ada nggak orang iktikaf di kuburan? Jadi maksudnya di sini makna jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, Bukan berarti itu ada masjidnya, tetapi memposisikan memposisikan apa? Kuburan tadi sebagai masjid dibuat khataman Quran, dibuat baca Quran, dibuat i'tikaf, dibuat ngaji, dibuat macam-macam. yang boleh. Kan sudah sering saya sampaikan. Orang ziarah kubur itu ada berapa sih, Pak? Ziarah kubur ada berapa? Tolong jawab satu, jangan ganda. Berapa jarak kubur Dua. Biasanya kan saya sampaikan tiga ya. Sekarang saya ganti. Boleh dua, boleh tiga, tergantung penjelasannya. Yang saya sampaikan biasanya berapa? Tiga. Sekarang saya ingin sampaikan ada dua. Yang pertama syar'i dan wir syar'i. Yang syar'i tujuannya untuk mengingat mati dan doakan orang mati sudah mereka sampaikan kan ini kan yang nomor dua ini yang khairus syar'i lah khairus syar'i ada dua ujung-ujungnya sama juga yang tidak syar'i ada dua yang pertama ziarah bid'iyah yang kedua ziarah syir tidak sering saya sampaikan nggak ulang ya. mengingatkan saja nomor 10 anda bayi nama nita nita masjid wa bayi nama taqumu alimus sa'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkomparasikan, bukan Rasulullah menyandingkan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan orang yang masih hidup ketika hari kiamat disamakan sama Nabi saking jeleknya nomor sebelas disampaikan khutbah Nabi lima hari sebelum beliau wafat dan ini merupakan bantahan kepada dua kelompok ahli bidah yang pertama Syiah dan yang kedua Rafidhah. Jahmiyah amarah biar Syiah Syiah sama Rafidhah sama aja. Terus Jahmiyah. Bahkan para ulama mengatakan mereka ini nggak masuk 72 golongan. Jadi gini saya jelaskan. Rasulullah mengatakan bahwa umatku terpecah menjadi Tujuh tiga golongan semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Itu ahli sunnah wal jamaah yang sesuai pun sesuai tuntunan tujuh Yang dua ini mungkin masuk surga apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Dan sampai tahu. Dan nyala-nyala ngomong teman-teman gitu yang Yang dua itu bisa masuk surga. jalannya mana? Karena Rasulullah mengatakan umatku terpecah menjadi 73. Rasulullah mengatakan umatku berarti belum keluar dari umatnya lagi. Paham? Makanya para ulama mengatakan Syiah itu nggak masuk 72. Karena memang aslinya tidak keluar dari 72. Paham maksudnya? Jadi yang melakukan bid'ah-bid'ah itu diazab di neraka. Tapi selama bid'ahnya itu tidak sampai apa? Syirik, insya Allah masih diampuni tapi bukan berarti siapa musab diampuni ya kok bukan begitu maknanya itu satu hari di sini tuh eh, terbalik ya seribu satu hari di sana ini jangan menganggap remeh tapi selama kebitahannya tidak sampai syirik atau kafir Insya Allah. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa Syiah, Ahmadiyah, Jamiyah itu nggak masuk puluh 72. Karena memang dasarnya mereka sudah bukan umatnya Nabi. Bagaimana umat Nabi? Umat Ahmadiyah itu ngaku punya Nabi sendiri. Siapa namanya Nabi? Ahmad Mirza Hulam. Iya, Mirza Hulam Ahmad. Iya, sudah tahu ya Paham? Jadi 72 itu insya Allah masih memungkinkan masuk surga tapi dia apa dianggap dulu karena mengatakan sinna jadi dalil yang mengatakan mereka itu masih mungkin masuk surga adalah kata-kata Nabi umatku akan terpecah berarti masih Islam apa enggak mereka ini masih Islam berarti si nggak masuk paham si memang dasarnya sudah nggak masuk tujuh dua si Ahmadiyah nggak masuk Ahmad, eh. tapi kalau masih meyakini rukun Islam ada lima, rukun iman ada berapa? Enam, harus mentauhidkan Allah cuma ada halal yang tidak. Nah, ini insya Allah nanti diampuni. Tapi yang selamat tidak tertentu, dikit saja tidak tertentu oleh api neraka yaitu ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat. Dan mudah-mudahan yang ada di sini masuk di dalam. Kita nggak boleh mengklaim ini, nggak boleh. Kita, kita berdoa. Semoga kita masuk di. Terus nomor, eh, belas Rasulullah juga mendapat ujian berupa dahsyatnya sakatul maut. Rasul juga mengalami apa? Sakaratul maut. Makanya Rasul akan membuka situ lagi karena memang payah. Terus nomor tiga, mau prima bi minal kullah. Maksudnya apa? Tolong di eh, Rasulullah diberi kemuliaan berupa gitu ya. Betul? Iya, dengan kullah. Rasulullah dimuliakan Allah dengan dijadikan kullah, jadi kekasih. Dan kekasih itu tingkatannya lebih tinggi dari mohon maaf ya khullah kita nggak tahu artinya yang tepat apa karena nggak ada di Indonesia arti yang tepat itu karena kekasih sama cinta kan mirip-mirip kalau Indonesia ya tak? yang intinya khullah itu lebih tinggi dari cinta kalau sampai cinta mati sama pacar sampean itu masih tinggi ya apa khullah bisa dipahami saya oke terus nomor 14 atas tasrif anna ala men saya tadi ngomong pacar ya Bukan berarti saya menetapkan ya, itu contoh saja. At-tasrih bi anna a'la minal mahabbah. Ah, ini jelas Nomor berapa? 14 ini bahwasanya khulla itu lebih tinggi daripada apa? Mahabbah itu cinta. Nomor 15 penjelasan yang terang bahwasanya Abu Bakar adalah sebaik-baiknya manusia setelah para sahabat eh setelah para nabi manusia terbaik setelah para nabi Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik. Setuju? Kalau menjadi sahabat yang terbaik, otomatis menjadi manusia terbaik selain Nabi. Mengapa? Karena sahabat itu manusia terbaik di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Kalau Abu Bakar itu sebaik-baiknya sahabat, otomatis Abu Bakar itu sebaik-baiknya umat dari zamannya Adam sampai hari kiamat. Apa? Terusnya apa? Nabi, karena kan ada ayat tadi Imran itu kan, kuntum khairu ummat ukhrijat. Asadisa sadisa asyara yang 16 al isar ila khilafatihi Hadis Nabi tadi Mengindikasikan bahwa yang menjadi khalifah Setelah beliau adalah siapa? Umar yang hebat kayak gitu kalau dibandingkan sama Abu Bakar tinggian mana? Dan itu sudah sering saya sampaikan dulu. Selesai. Silakan ada pertanyaan. Azan apa belum? Kurang berapa menit azannya? Hah? Lima menit lagi ya? Tidak ya, ada yang tahu, ya, tahu. Hadisnya riwayat apa? Saya belum. Riwayat bukan Muslim apa Bukhari apa. Iya. Ada Arabnya supaya bisa dicari. Kalau bahasa Indonesia repot carinya. Kalau ada Arabnya gampang. Ya. Sekarang juga ketemu kalau mau nyari. Tapi kalau bahasa Indonesia repot. Karena kan terjemahan itu kan beda dengan Tolong sampai cari lagi barangkali ketemu Arabnya, itu kita bahas lagi ya. Tapi ini. Ya. Dilihat kalau mereka itu zikir-zikir di kuburan, khataman Quran di kuburan, niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap tempat itu keramat begitu saja, pahalanya lebih banyak misalnya, ini nggak sampai kubur Ya. Tertolak amalannya itu. Tapi nggak mengeluarkan dia dari. Tapi kalau menganggap orang ini kalau ziarah ke, ke wali ini nanti anaknya sembuh, nanti bisa apa namanya rezekinya lancar ya ini yang bahaya ini. Tapi kalau dia melakukan ritual, dalam artian zikir di situ, baca Quran di situ, sekedar itu saja, Ya, ini tak boleh juga, tapi ini nggak sampai mengeluarkan dia dari ya, ya kalau dia belum mengerti ya, semoga Allah mengampuni juga. Tetap semoga Allah mengampuni. Kita kan nggak boleh. Jadi gini loh ya, ahlu sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi juga paling penyayang. Jadi jangan dikira terus mengerti kebenaran terus bukan bukan begitu. Kita posisikan saudara kita itu orang yang belum mengerti yang hatinya yang omongan kita itu harus sampai ke hatinya orang itu kan itu rawan itu kecil yang didapat dari gurunya ya seperti itu mengubah itu nggak bisa seperti mengubah apa harus harus sabar dikasih tahu jadi uh, apakah mengeluarkan dari Islam apa tidak itu ya tergantung tergantung apa amaliannya makanya kan tadi kan sudah terkategorikan ada dua ziarah, ziarah yang syariah sudah saya sampaikan. Yang kedua ziarah bid'ah eh, ziarah ghairu syariah yang tidak syariah. Yang tidak syariah ada berapa? Ada dua. Ada yang masih bid'ah, tidak sampai apa? Syirik. Yang kedua ini syirik, yang kedua ini bahaya. Nah, gitu ya. Yang satu juga bahaya. tak bisa mendapat syafaat Nabi kalau kita melakukan bid'ah itu. Sudah pernah saya sampaikan masalah syafaat di sini? Sudah. Tetapi iya. tapi kalau dia itu jalan tempat yang jauh, nah itu nggak diperbolehkan karena ada hadis yang berbunyi jangan kalian menempuh perjalanan jauh dalam rangka apa? Dalam dalam rangka ibadah kecuali tiga tempat. Apa? Masjid Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Ampun. Mohon maaf nih ya, ini banyak itu di Pulau Jawi, Banjarmasin, nginep di hotel-hotel itu. Maka sebagian mereka menganggap itu seperti umroh. Karena diajarkan seperti itu oleh guru-guru. Ya diingatkan. Ya harus diingatkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya harus diingkari dalam hati. Dan itu selama-lama iman. Ya, kalau ada kesempatan ya kita tahu. Ya memang gitu mas. Ya, tentang lain. Makanya kan ilmu, amal, Jawa, setelah Jawa, apa? sabar karena orang Jawa itu gak mesti terus mulus itu nggak mungkin maka orang kalau ingin memperjuangkan Islam tingkatannya kan ada empat tuh ilmu dulu terus bahaya kalau tanpa ilmu itu bahaya mesti ngawurnya kalau niat memperjuangkan Islam pertama itu ilmu kalau sudah punya ilmu apa amal kalau sudah punya amal dakwah berjuang setelah itu apa salsa. Nah dakwah kan macam-macam, bisa dengan pedang, bisa dengan uh, uh, kuja. Kalau di Indonesia ya nggak kerja, pedang, nggak usah pistol, siapa yang pistol? Kalau di Indonesia loh ya, maksud saya ini negeri aman, tidak boleh dirusak. Jangan jangan jangan tertipu oleh orang yang ngomong revolusi revolusi itu. Ya jangan tertipu. Ya mau dulu ya sebelum ada sebelum Kadhafi dilengserkan itu orang-orang tuh berkeinginan kalau Kadhafi lengser Libya itu loh Pak. Kalau Kadhafi lengser akan aman, maju sekarang. Jangan begitu Seandainya pemimpinmu zalim, belum tentu kalau dia engkau kudeta datang yang lebih baik. Sabar, berdoa. Alhamdulillah orang di masjid tidak dihalangi berdakwah lancar, si sunnah tumbuh di Surabaya mas. Hampir sekarang ini Pak, setiap masjid saya nyampaikan kajian Alhamdulillah penuh penuh. Banyak ya. Kita ini hidup negara aman, jangan jangan dibikin tidak aman negara ini. Sabar. Orang ngaji tauhid tidak ada dihalangi. Orang ngaji sunnah, alhamdulillah justru dakwah tauhid dan sunnah ini bermanfaat untuk umat. Jangan takut. Ya, sekarang ini pada naik semua Ustaz, apa namanya harga-harga naik semuanya yang memberi rezeki kepadamu waktu naik sama gak naik ya Allah tak ya tak terkuat. selama sama yakin sama Allah ya insya Allah ya akan diperbudak. oleh dulu ya silakan kalau ada pertanyaan Duh, Bapak tadi yang begitu guys panjenengan tadi ya? setelah itu panjenengan terus panjenengan terus selesai Oke, nanti dulu Kalau kita lihat dari segi bahasa Pak, ayatnya eh, hadisnya berbunyi la yat la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu dalam bahasa kita gambar. Dalam bahasa Inggris picture. Kan gitu kan? Sekarang foto itu juga termasuk dari segi bahasa loh ya, termasuk di dalamnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan foto itu bukan lukisan, bukan gambar. Ya. Tetapi meskipun demikian, ulama yang lain mengatakan itu bagian dari lukisan dan gambar. Maka ulama yang mengatakan bahwa itu beda dengan lukisan itu pun tetap tidak menganjurkan untuk di maka lebih baik sudahlah kalau saya pribadi ya minimal diletakkan di album itu minimal jangan sampai apa Memang berat pak, kalau sudah terbiasa. Apalagi kalau hobi. Tapi ya Bismillah lah kita pelan-pelan cari ridho Allah sih. Eh. Kalau saya pribadi tidak menganjurkan pajak Lebih amannya, lebih menteramkan hati. Mangga, Pak Terima kasih kembali, Pak. السلام ورحمة الله Paket apa gabah? Pakai telur ya? Hah? Kasih Siapa yang ngasih? Bukan keluarganya. Ya sudah lagi gini loh intinya itu ya karena dilakukan amalia sahabat ya tidak usah pakai gitu-gitu. Insya Allah bisa dikompromikan. Ngomong sama warga, mohon maaf saya nggak usah pakai gitu-gituan. Apa? Iya sama, tidak boleh. Jadi ya Bismillah Taman tinggal kita ini memilih ya yang benar apa yang tidak benar. Ya, kalau kita sudah mengusahakan. Sama-sama Pak. Monggo, Bapak. Oh iya. Saya tadi ngomong gitu ya? Salah, salah. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Karena mereka Jibril bukan pencabut nyawa. Tapi malakul maut. Yang disampaikan beliau otomatis ralat kasihan tadi. Yang rekam jangan diyakini makanya saya kadang-kadang takut rekaman ya kayak gitu namanya orang ngomong kadang-kadang apa keceplosan Kumar. Ya. Tidak Yang ada seperti ini, Pak jikalau ada muhaddatsun ba'di seandainya ada yang muhaddatsun muhaddatsun orang yang dapat ilham dapat wangsit dapat wahyu Telaku adalah Umar Berarti itu bunyinya jika ada orang yang menerima wahyu telaku di kalangan umatku niscaya Umar yang dapat muhaddatsun itu artinya yang dapat bukan muhaddatsun yang, yang diberi wangsit bahasa Jawa wangsit kalau bahasa Arab ya Pak wahyu, ilham, inspirasi, insting ya itu umat. Tetapi tetap kemuliaan itu tetap nggak bisa mengalahkan apa? Abu. Jadi aja pak seperti yang Pak Jenderal sampaikan, tapi lafadznya agak beda gitu aja. Jikalau aja yang Nabi selaku maka Nabi itu adalah apa? Siapa tadi? aja seperti itu. Tapi kan nggak ada Nabi setelah Rasul. Ya. Dan Umar itu sering mencocoki ayat Al-Quran Perbuatannya Umar itu sering mencocoki ayat Al-Quran. Ada masalah apa gitu ya? Rasulullah punya ide, Umar punya ide. Ternyata yang dibenarkan Al-Quran idenya siapa? Umar. Itu sering. Makanya itu barang di antara sebabnya itu. Seperti masalah tawanan itu. Kata Abu Bakar, sudah jangan dihukum bunuh. Apa pakai apa? Tebusan aja. Uang atau ngajari anak-anak kita baca Quran eh baca-baca tulis kan itu kan. Kalau Umar, tidak Rasulullah, tidak usah tebusan, tanggal kepala mereka semua. Rasulullah cenderung ke Abu Bakar, Tidak dibunuh, ditebus, langsung turun ayat. Negur Rasulullah, negur Abu Bakar. Memenangkan siapa? Makanya Rasulullah mengatakan ya kalau kalau ada Nabi selaku ya Umar ini yang yang dapat wahyu karena cocok sering cocok omongannya beliau sama turunnya ayat. Tapi Abu Bakar juga sama. Kalau dijelaskan ya panjang. Ya intinya ada yang seperti panjang sampai kan sampaikan tadi. Hadis seperti itu. Tetapi kalau dicandingkan dengan Abu Bakar tetap yang tinggi juga siapa? Terima kasih. Terakhir, Mas. Yes, minimal ini. Kalau saya pribadi sudah nggak usah ya, tapi kalau memang nggak bisa nilai minimal ditaruh di album nggak usah dibaca-baca tapi kan ayu ganteng eh mana gak dibaca kan gitu loh deh soalnya kita ini masih melihat manusia cari itu manusia belum cari itu. dalam sorry ya seperti itu Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada kata-kata saya Pak yang kasar, mohon dimaafkan. Dan insya Allah niat saya tidak seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.